بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah Segala puji kita haturkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan Kesempatan Dan juga taufiknya kepada kita semua Yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk berkumpul kembali di majelis ini di tempat yang mulia ini insyaallah untuk meneruskan pelajaran-pelajaran durus ilmiah yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan Kepada kita semua untuk terus Berjalan di atas jalan ini Yaitu dengan terus Menghadiri majelis-majelis ilmu Mengkaji, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesemangatan, kesungguhan, ihtimam dan perhatian terhadap ilmu dan majelis-majelis ilmu. Karena sungguh tidak mudah untuk istiqamah hadir di majelis ilmu. Berat. Tidak mudah kecuali yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia dan warna-warninya. Sangat berat untuk seseorang bisa istiqamah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu kecuali orang-orang yang Allah mudahkan. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ringankan langkahnya. Allah ringankan hatinya tidak merasa berat untuk terus bermajelis di majalisul ilm, di majelis-majelis ilmu. Jarak yang jauh tidak menjadi alasan. Badan yang capek tidak menjadi alasan dasar. Atau yang semisalnya yang kadang-kadang menyurutkan kesemangatan himmah seseorang untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Namun orang yang Allah ringankan hatinya benar-benar memiliki ihtimam perhatian terhadap ilmu dan majelis ilmu maka sungguh akan ringan walaupun mungkin dia tidak memiliki kendaraan Walaupun mungkin dia jaraknya jauh dari tempat majelis ilmu. Nah. Sehingga untuk istiqomah butuh perjuangan, juhud, pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan mal, harta, yang mungkin datang ke sini harus pakai bensin misalkan. Dan pengorbanan yang lainnya. Butuh juhud, pengorbanan. Karena sesuatu yang dicari di sini adalah sesuatu yang mulia. Wa huwal ilm. Ma qala Allah wa qala Rasul. Wa qala sahabah. Apa yang difirmankan oleh Allah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam menjelaskan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang mulia yang dicari. Dan ketika ilmu adalah perkara yang mulia, yang tidak asing bagi kita untuk nam mengetahui keutamaan-keutamaannya dan keutamaan-keutamaan majalisul ilm tidak asing bagi kita. Ketika ilmu adalah sesuatu yang mulia, maka musuh-musuh al-haq musuh-musuh kebenaran musuh-musuh manusia yaitu iblis dan bala tentaranya maka tidak akan tinggal diam tidak akan membiarkan manusia atau seorang hamba istiqomah di atas majelis ilmu ya. nah tidak akan tinggal diam mereka berusaha, berupaya Bagaimana caranya agar seorang hamba terputus Terhalang dari ilmu dan majelis ilmu Karena sesuatu yang dicari di sini atau di majelis ilmu adalah sesuatu yang mulia Sesuatu yang bisa menaikkan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan keutamaan tentang ilmu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Kembali kita mengingatkan tentang pentingnya Seorang untuk Ihtimam, perhatian asyaddal ihtimam dengan sangat betul-betul perhatian terhadap ilmu. Ya. Sebagaimana ini yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Para ulama kita ketika dimintai nasihat oleh ikhwah di seluruh penjuru dunia. Ya. Nah, misalkan dari Indonesia sini minta nasihat kepada masyayikh, ya. Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan yang lainnya hafizahumullahu taala ikhwa yang ada di Perancis sana yang ada di mana tempat-tempat yang lain ya. di negeri-negeri yang lain di seluruh penjuru dunia ini ketika meminta nasihat kepada para ulama ya, maka di antara nasihat yang mereka sampaikan ya, setelah nasihat taqwa Allah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Nasihat yang terus mereka ulang dan terus mereka para ulama memberikan motivasi kepada ikhwah ya, kepada kaum muslimin adalah untuk ihtimam bitalabil ilmi. Betul-betul perhatian, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, dan Syekh ketika mengatakan nasihat ini tidak merinci kalau yang muda harus ihtimam, ya. Kalau yang tua ya, nah tidak. Tetapi dia dirinci mana yang muda, mana yang tua. Artinya tua dan muda hendaknya ihtimam dengan ilmu. Nah, yang demikian karena sayangnya para ulama ya kepada kaum muslimin. Ya. Nah, Karena sayangnya dan cintanya kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin diarahkan kepada sesuatu yang terbaik. Ya. Agar mereka terus ya, melakukan sesuatu yang terbaik yaitu tolabul ilmi. Ya. Menuntut ilmu, ihtimam dengan ilmu, ya. Nah, dan sudah tidak asing lagi bagi kita nah tentang keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu atau bermajlis di majalisul ilm. Nah. Dan hendaknya seorang bersungguh-sungguh untuk meraih sebab-sebab ya. meraih sebab-sebab yang bisa mengokohkan seseorang dalam talabul ilmi. Nah, berupaya ya. sebab-sebab yang bisa mengokohkan dalam menuntut ilmu, sebab-sebab istiqomah dalam bermajlis di majlis ilmu berusaha ditempuh diupayakan agar seorang terus istiqomah di atas talabul ilmi, di atas menuntut ilmu. Nah. Baik ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada beberapa hari yang lalu <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kami untuk ziarah ke tempat ikhwah di Nam Banjarsari tepatnya di daerah Cikokol Naam, alhamdulillah di sana telah terwujud satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Ya. Walaupun mungkin namanya yang terpampang bukan ma'had atau pondok pesantren, ya. karena masih dalam tahapan. Nah, insya Allah mungkin menuju ke sana. Ya suatu tempat yang isinya untuk belajar dan mengajar. Demikian pula mahat intinya sebenarnya untuk belajar dan mengajar. Namanya majelis taklim kaulan sadida. Nah, seindah namanya. Dan alhamdulillah saat di sana seperti Ustadz Abu Jundi dan yang lainnya yang tidak bisa Anda sebutkan satu persatu. Betul-betul Masya Allah bersungguh-sungguh, bersemangat ya, untuk menjaga nikmat majelis ilmu yang ada di situ. Ya. Majelis ilmu di tengah-tengah rumah eh, rumah-rumah warga. Ya. Jadi e, majelis taklimnya ini bangunannya di samping rumah ikhwah atau di samping rumah e, seorang yang tinggal di situ. Ya. Nah, kecil. Masya Allah di situ tempat untuk belajar anak-anak salafin. Ya. Tempat yang kecil ya, tempat sekitar kanan kiri sudah rumah masyarakat. Nah, tempat yang sederhana. Subhanallah. Namun Subhanallah ketika di malam harinya ada tausiah, ada enam kajian ya, dan setiap malamnya di situ memang ada kajian. Ya, Alhamdulillah, masya Allah penuh. Ya. Di tempat yang sederhana, ya bukan musola ya, ikhwah. bukan musol dan bukan masjid, ya. sekedar tempat apa ini e, terbuka, ya nggak ada dindingnya, dindingnya cuma setengah kalau nggak salah. Subhanallah. Nah. Ikhwah. Yastahidun sungguh-sungguh semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu ya. Nah bahkan Ba'dal Isya di sana ada kajian bahasa Arab ya, dan yang lainnya subhanallah Nah tempat yang begitu sederhana tidak menyurutkan mereka ya Nah, dari menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Mereka sholat wajibnya ya masih eh, nah ke masjid umum. Ya. Nah, karena nggak punya masjid, nggak punya masalah. Ya. Subhanallah. Namun semangatan kesungguhan mereka ya, untuk menjaga nikmat tempat belajar dan mengajar ya begitu tinggi. Ya. Subhanallah. Ya. Nah Kalau dibandingkan dengan kita ya wah, Masya Allah Kita ini udah Masya Allah ya. Nah Tempat sudah besar ya. Tingkat dua lagi ya. Masya Allah Tinggal semangat Kesungguhan ya. Nah Untuk mengisinya ya. Dan menghadiri majelis-majelis yang ada di dalamnya ya. Nah ini dan tentunya apa yang naam dilakukan oleh saudara-saudara kita di luar sana atau di tempat lain, ya. naam yang naam mereka, masya Allah dengan tempat yang sederhana seperti itu tidak e, menyurutkan semangat mereka dalam menuntut ilmu ini tentunya menjadi motivasi bagi kita, ya, motivasi bagi kita. Nah penyemangat ya, bagi kita untuk menjaga naam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di tempat ini. Ya, berupa tempat yang masya Allah, ya. Nah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, <clears throat> dan subhanallah ya tempat yang nah, sederhana, baik tempat mainannya santri, ya, yang sederhana. Subhanallah. Ya. ya kalau antum mau lihat gambarnya nanti anda lihatkan ya. Nah, subhanallah. Menjadi motivasi ya. Insyaallah bagi kita dan anak-anak kita yang di sini masyaallah nah tempatnya luas ya. Nah, Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Tidak bosan-bosannya Para ulama kita terus memberikan motivasi kepada kita Untuk semangat Hers ya. Nam berambisi untuk Mendapatkan ilmu <clears throat> Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Di antara bentuk syukur kita terhadap majelis-majelis ilmu Atau majelis ilmu yang Allah karuniakan kepada kita Adalah naam Di antara bentuk syukur yang lainnya Adalah dengan memperhatikan Adab-adab di dalam majelis ilmu adab-adab dalam majelis ilmu itu tersebut. Nah, selain diantara bentuk mensyukuri majelis ilmu yang Allah mudahkan, dengan cara kita semangat untuk menghadirinya, istiqomah untuk menghadirinya, serius untuk mendengarkan apa yang disampaikan, ya. Di antaranya juga adalah memperhatikan adab-adab di dalam majelis ilmu tersebut. Nah, yang diantara adab dalam majelis ilmu adalah nah, ahlul majelis atau orang-orang yang ada dalam majelis hendaknya mendekat merapat kepada nah, pemberi materi ya, atau kepada guru atau ustadz ya. Nah, dan ini merupakan adab yang mulia, ya. tidak berpencar kanan kiri, ya. nah atau memisahkan diri di belakang, ya. tidak. Tetapi mendekat merapat, nah ini merupakan adab yang mulia. Ya. Yang insya Allah dengan memperhatikan adab-adab di dalam majelis akan memudahkan kita untuk memahami apa yang akan disampaikan dalam majelis. Nah. Taib, sama saja itu majelisnya Ustadz Fulan atau majelisnya Ustadz Naam Fulan ya. Nah, hendaknya tidak eh, Naam membeda-bedakan. Ya. Taib, selama itu dalam majelis dari majelis eh, ahlu sunnah ya. Alasatidah al-fudola yang istiqomah di atas al-haq maka hendaknya naam kita memperhatikan adab baik majelis kita ini atau majelis ya, usat-usat kita yang naam dari luar yang datang ke tempat kita ya, hendaknya kita terus perhatikan adab-adab dalam bermajelis ya. nah tidak harus setiap sebelum majelis disampaikan untuk terus enam apa mendekat merapat ya dan seterusnya ya. al huru taksi bil isyarah ya. orang merdeka itu cukup dengan isyarat ya sudah pernah dikasih tahu ya. nah mengerti ya. lain kalau budak hamba sahaya ya. harus dipecut harus di nah pukul namun orang yang merdeka cukup dengan isyarat. Ya. Sekali pemberitahuan cukup. Ya. Tidak boleh meletakkan motor di samping masjid misalkan, pas samping musola, cukup. Sekali dua kali pemberitahuan. Ya. Nah, setiap di majelis kita merapat mendekat. Nah, cukup sekali dua kali pemberitahuan. Ya. Nah, walaupun pada kenyataannya terus kita ingatkan ya mungkin ada yang lupa mungkin ada yang baru ya mungkin ada yang lalai dan seterusnya nah tayyukhani din rahimani wa rahimakumullah ya. <clears throat> dan taib <clears throat> untuk majelis kita ini <clears throat> sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap majelis-majelis di sini yang Allah mudahkan kepada kita. Maka nan ya. Taib untuk majelis di musola ini atau di tempat ini ya, baiknya atau ada baiknya kita penuhi dulu. Ya. ruangan yang di dalam tiang ya, kita penuhi terlebih dahulu. Kalau sudah penuh baru kita mungkin ke samping kanan atau ke samping kiri ya. Nah, tuh sehingga ikhwah yang di sebelah sana ya, mungkin bisa pindah ke ruang di sebelah dalam tembok apa tiang. Ya. Sehingga nggak berat sebelah, di sini kosong. Depan saya cuma satu orang. Ya. Sebelah kanan Masya Allah ya. Nah. Sehingga kalau saya ngelihat sana cuma lihat satu orang terus ya. Nah, atau lihat tiang atau nggak mau dilihat sama ustadnya, kalau mau ngelihat ustadnya harus begini ngelihatnya ini Allahul Musta'an jadi ikhwah merapat ke dalam tiang ya nah, kita penuhi dulu yang ada dalam tiang ya. tidak berat sebelah ya. nah kalau sudah penuh baru kita nah, pindah ke luar tiang nah, Barakallahu fikum dan hendaknya ikhwah memperhatikan adab ini baik ketika majelis kita ini atau ketika ada asatidah dari luar. Perhatikan adab-adab ini. Nah, <clears throat> Apalagi ikhwah al-kudama, ikhwah-ikhwah yang lama, hendaknya mereka menjadi contoh, menjadi teladan bagi yang lainnya, ya. Nah, sehingga nanti ikhwah-ikhwah yang baru atau mungkin kaum muslimin yang baru ikut taklim ya, ketika melihat merapat mendekat di majelis, maka mereka pun akan ikut mendekat. Ya. Nah, lain hanya kalau ikhwah yang satu di ujung sana, satu di ujung sana, maka mungkin orang baru ya dia pun akan pilih tempat yang mungkin seperti ikhwah ya di ujung akhirnya. Nah, atau apalagi eh, yang baru tersebut masih malu-malu, ya Beda halnya dengan melihat ikhwah Masya Allah merapat mendekat Memenuhi masjid Atau yang sebelah dalam tiang ya. Maka insya Allah seorang yang baru datang Atau yang baru ikut taklim Dia akan ikut mendekat Akan ikut memperhatikan adab-adab di dalam majelis Oh ternyata Masya Allah majelisnya ahlu sunnah Seperti ini ya. Nah mereka punya adab ya mereka punya aturan dalam majelis ilmu ya. mereka sungguh-sungguh memuliakan dan menghormati majelis ilmu ya. nah Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Belum kita baca ya, kitab yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi sudah azan di luar ya. Nah. Namun insyaallah ya eh, tatbiqul amal. Nah, ini lebih penting ya. Tadbiq ya. Merealisasikan amal ya. Amalan kita ya, Terkhusus yang tadi kita sampaikan Adab-adab dalam majelis ya. Nah ini sangat penting ya. Ini sangat-sangat penting Berapa banyak para ulama kita mereka menjelaskan bahwasannya sebelum mereka mempelajari ilmu, mereka bertahun-tahun mempelajari adab. Ya. Nah, mempelajari tentang tentang adab. Bagaimana beradab yang baik, ya. Nah. Baik. <clears throat>